Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama kami di 756 AM. Kita bersama-sama menyimak kembali kajian syarah hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah Hafidhullah Ta'ala. Selamat mendengarkan. Dan untuk selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz untuk memulai pembahasan Fadul Asyura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu rahimakumullah fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Hadirin ihwatu iman rahimakumullah sahabat roja di mana saja berada. Alhamdulillah pada kesempatan Sabtu hari ini dengan izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu kembali dalam pelajaran kita yaitu tentang hadis Umdatul Ahkam ataupun e, syarah Umdatul Ahkam. Kita masih dalam pembahasan ya bab yang dijelaskan oleh muallif rahimahullahu taala babu fil mati wa ghairihi. Kita sampai hadis nomor 26 ya. Nah, kita akan masuk kepada hadis nomor 27-nya ya. Nanti hadis nomor 28 ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Al-fitratu khamsun al-khitanu wal istihdadu wa qashu syaribi wa taqlimul adfari wa natful ibti Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoi kepadanya Nama beliau adalah Abdurrahman Ibn Sahar ad dawsi Al-Yamani Qala dia berkata Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Yaqulu al-fitratu khamsun Yang dimaksud di sini adalah khisalul fitrah yaitu ma nas ala husniha yaitu yang manusia ya diciptakan secara fitrah ya, untuk memperhatikan lima perkara ini sehingga menjadi indah sehingga menjadi indah bersih ya. Adapun tentang mana fitrah kita akan jelaskan nanti. Al khitanu yang pertama adalah khitan. Kita juga kita juga akan menjelaskan mana khitan nanti. Wal istihdad membersihkan ya, bulu di sekitar dakar. Wa syaribi dan memotong kumis. Ya. Wa taqlimul adfari memotong kuku wanatul ibdi dan mencabut bulu ketiaknya. Hadis ini adalah berkaitan dengan penjelasan muallif rahimahullahu taala berkaitan dengan masalah toharoh berkaitan dengan masalah nabofah itu berkaitan dengan masalah nabofah berkaitan dengan masalah keindahan ya, kebersihan yang Islam adalah merupakan agama yang sesuai dengan fitrah. Agama yang di dalamnya membahas tentang syariat, peraturan-peraturan bagi manusia dan termasuk di dalamnya Islam membahas juga yang dinamakan dengan keindahan. Ya. Sebab para ulama telah menjelaskan bahwa syariat Islam ya, yang dibangun di atas keimanan, yang dibangun di atas akidah, yang dibangun di atas tauhid, ini di dalamnya mengandung tiga perkara. Ya. Ada yang dinamakan ad-doruriyat, yaitu perkara-perkara yang mesti adanya, yang tatkala tidak ada maka akan terjadi kemadaratan dan hilangnya kemaslahatan. Sebab Islam intinya apa? Jalbul masalih wa daf'ul mafasid. Itu mendatangkan maslahat dan menolak madarat. Maka Islam membicarakan yang dimaksud dengan doruriyah ada dikenal oleh para ulama ad-doruriyati as-sittah. Ad-doruriyatu as-sittah jadi perkara atau enam perkara yang sifatnya boruri yaitu ad-din wal nafsu walaklu, nasalu wal malu wal aklu wal aradu itu yang berkaitan dengan agama berkaitan dengan jiwa berkaitan dengan keturunan berkaitan dengan akal berkaitan dengan harta ya berkaitan dengan kehormatan. Maka dalam syariat Islam menjaga poin-poin yang enam ini, ya, dan datangnya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan masalah ini, ya. Yang kedua, apa-apa yang dinamakan dengan al hajiat yaitu yang berkaitan dengan masalah kebutuhan manusia yang tidak akan sempurna dan tidak akan terjadi kebaikan, kedamaian, kesejahteraan bagi manusia kecuali dipenuhi kebutuhannya. Maka ini yang dimaksud di antaranya adalah bit wa qawaid ma yata'allaqu bil muamalah yaitu kaidah-kaidah yang berkaitan dengan masalah muamalah ya qawaidul buyu qawaidul qardi qawaidu ar-rahan seperti di dalamnya membahas tentang kaidah-kaidah jual beli, kaidah-kaidah pemilikan, kaidah-kaidah yang berkaitan dengan pinjam meminjam, kaidah yang berkaitan dengan masalah gadai dan sejenisnya. Sehingga ayat yang terpanjang dalam ayat Al-Qur'an adalah berkaitan dengan masalah ya hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli. Dan poin yang terakhir, poin yang ketiga yang dinamakan dengan at-tahsiniyat ya, al-mukammilat ya yaitu apa husnul khuluq wa husnul adah ya. di mana Islam juga membicarakan tentang masalah kesempurnaan ya. berkaitan dengan masalah ya keindahan kesempurnaan yang di dalamnya maka di dalam syariat Islam juga di sini berkaitan dengan masalah apa syariat di dalamnya ya, perintah di mana seorang muslim ya selain berbicara dengan pokok-pokok yang tadi diperintahkan untuk ya berbicara tentang masalah keindahan keindahan yang berkaitan dengan lingkungan, keindahan yang berkaitan dengan diri, keindahan yang berkaitan dengan dalam berpakaian, adab di dalam berpakaian, adab di dalam ya akhlak keseharian yang berkaitan dengan perangi, ya ahlak yang berkaitan dengan cara memakai sandal ahlak yang berkaitan dengan cara bagaimana memakai baju bahkan ahlak di dalam cara kita itu mengurus badan ini ya. berkaitan dengan kesempurnaan dan di sini menunjukkan tentang kesempurnaan Islam jadi menyerupak menunjukkan akan kesempurnaan Islam yang kita akan bahas dalam hadis nomor 27 ini ya. Di mana Islam ini yang mencintai keindahan. Mencintai keindahan. Innallaha thayyibun ya. Yuhibbut thayyibat. Sesungguhnya Allah taala ya maha suci, bersih dan mencintai kebersihan. Innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ya. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah taala maha indah dan mencintai keindahan. Dan kita juga akan melihat nanti bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan bahwa di hari-hari raya diperintahkan untuk memilih pakaian yang terbagus, memilih pakaian yang paling indah yang dimiliki oleh seorang mukmin. Adanya perintah mandi paling tidak seminggu sekali dalam hari Jumat. Ya, disunahkan untuk mandi pada hari raya Idul Fitri atau Idul Adha disunahkannya adalah umpamanya menggosok gigi ataupun yang dinamakan dengan siwak. Nah, nah sekarang juga keindahan yang berkaitan dengan badan, di mana dalam anggota badan kita itu ada yang diperintahkan dipotong, ada yang dilarang untuk dipotong. Ya. Bagi wanita ataupun laki-laki, kita akan melihat bagaimana keindahan dalam Islam dan bagaimana Islam berbicara tentang masalah ini. Nah, secara umum, ya Islam mengajarkan tentang keindahan ya. dan menjaga tentang kesehatan dan diperintahkan untuk menjaga kesehatan ya dan di sini Islam menjaga sebelum dan sesudahnya nah kita lihat umpamanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana hadis yang telah lalu menyatakan la bulan ahadukum filma iddaimi thumma yagtasilu fihi Wa riwayatin minhu, janganlah salah seorang di antara kamu kencing dalam air yang tergenang, kemudian dia mandi padanya. Ini terlarang. Tidak boleh kencing di masjid, ya, tidak boleh kencing di jalan orang, tidak boleh kodoh hajat di tempat orang berteduh, tidak boleh kencing dan kodoh hajat di mata air, ya, menbaul ya, tidak boleh memotorutkan orang lain, Kemudian ketika ia akan menunaikan kodoh hajat dia harus tersembunyi ya, di tempat yang jauh dari pandangan orang dan tercium oleh orang. Jadi Islam berbicara tentang bentuk-bentuk keindahan. Kemudian Islam juga membicarakan tentang adabnya, yaitu tidak boleh sampai air kencing itu mengenai anggota tubuh kita ataupun kain kita sehingga akan terancam dengan adab kubur. Nah, Demikian juga yang berkaitan dengan jasad dan tubuh kita. Ada yang kalau dibiarkan menjadi keindahan bagi seseorang, menunjukkan kelelakiannya. Ya. Umpama, ya, secara golib wanita disunahkan dan dianjurkan untuk memanjangkan rambutnya. Ya. Dan laki-laki secara pokok itu adalah lebih pendek dan Rasul sampai kepada bahunya saja ataupun melewati telinganya. Ya. Maka di sini juga ada keindahan yang berbeda. Laki-laki diperintahkan untuk memotong kumisnya dan memanjangkan jenggotnya. Sebab orang Arab mengatakan nabata syababu ailihiyatuhu. Jadi telah tumbuh kepemudaannya yang dimaksud adalah jenggotnya. Ya. Seorang wanita tidak boleh mencukur alisnya yang dinamakan al ya al mutalafijat wan namisat ya. tidak boleh apa mencukur alis ya seorang laki-laki tidak boleh mencukur jenggot tetapi ada yang diperintahkan untuk dicukur untuk ditiadakan dan itu menjadi keindahan dan kesehatan contoh abbafru yaitu kuku di sini maka ini apa? Dianjurkan. Ya, bahkan sebagian para ulama paling tidak seminggu ya. Atau paling tidak apabila melewati ujung daging dari kuku kita ataupun dari tangan kita, jari kita. Kemudian apa? Yang berkaitan dengan bulu ketiak, bulu yang di sekitar paraj. Ya. Sebab ini adalah berkaitan dengan kebersihan, berkaitan dengan keindahan. Ya. Ah. Ini adalah berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Ya, berkaitan dengan kesempurnaan Islam. Dan Islam ini sesuai dengan fitrah. Ya, sesuai dengan apa? Dengan fitrah. Laki-laki ya hilang kejantanannya ketika jenggotnya tidak ada. Ya. Jadi kayak banci. Gitu. Artinya apa? Tidak ada kejantanannya, kelelakiannya. Ya. Tetapi ketika berjenggot, maka akan menjadi semakin gagah. Keperkasaannya akan kelihatan dan akan menjadi pembeda antara laki-laki dengan perempuan sebagaimana kita akan datang nanti pembahasannya. Nah, ini mukadimah berkaitan dengan hadis yang mulia ini. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al fitratu khamsun. Fitrah diartikan oleh banyak ulama ya, seperti telah dinukil oleh Imam Al-Khattabi rahimahullahu taala al-fitrah bimakna sunnah. Tetapi makna sunnah di sini memiliki dua makna. As-sunnah bimakna tariqah atau bimakna sirah. Yang kedua sunnah ala istilahil fukoha. Al-fitratu khamsun. Sunnah itu ada lima. Tetapi makna sunnah dalam hadis ini para ulama berbeda mengartikannya kepada dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud dengan sunnah bukan dalam istilah fukoha yaitu mayusabu ala fa'ilihi wa la yu'aqabu ala tarikihi yaitu yang kategorinya mustahab. Tetapi yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah sirah atau tariqah. Yang dimaksud di sini as-sunnatu khamsun ayat Torikotul Anbiya, Torikotul Rasul, Hamsun. Artinya apa? Sunnah yang ditinggalkan, perjalanan, jalan yang ditinggalkan oleh para nabi. Jalan yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya yang telah ditempuh, ditinggalkan buat kita semua agar kita mengikutinya. Maka di sini dikatakan ada lima perkara yang merupakan kebiasaan. Ya, kebiasaan di sini satu perkara yang merupakan ada, bukan ada dalam arti bukan ibadah. Tetapi yang dimaksud di sini sesuatu yang didawamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupannya. Nah. Jadi ada lima perkara yang senantiasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendawamkan, membiasakan, memperhatikan lima perkara dan merupakan apa yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah di sini dalam arti agama, Artinya agama yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan merupakan bagian dari agama yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah hukumnya nanti wajib ataupun mustahab nanti akan kita jelaskan. Tetapi yang dimaksud di sini sunnah dalam makna yang pertama adalah bimana tariqa awisirah. Yaitu lima perkara. Yang pertama khitan, yang kedua istihdad, yang ketiga kosus syarib, yang keempat taklimul adfar, yang kelima adalah natful idfi. Yang kedua, yang dimaksud dengan sunnah itu yaitu allati tuqabilu al-wajib. Ya. Kama dzakarahu al-Imam al-Imam Abu Hanifah. Nah, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah sunnah yang artinya adalah lawan dari wajib, yaitu identik dengan mustahab. Artinya di sini apa? Ada lima perkara yang hukumnya sunnah, yang hukumnya mustahab. Ya, yang hukumnya apa? Mustahab. Yaitu apa? Berhitan, beristihdad, kasus syarif, taklimul adfar, wa tulid. Tetapi yang paling kuat dari makna yang ada dan tidak menafikan makna yang kedua bahwa yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah torikoh au sirah ay tariqatu al-anbiya tariqatu rasul tariqatu an-nabi sallallahu alaihi wasallam tariqu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam Itu sesuatu yang merupakan sunnah yang ditinggalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada lima perkara dan ini berkaitan dengan masalah bentuk keindahan. Ya. Waqala al khitanu yang pertama adalah khitan. Ya masalah khitan. Kita akan bicara tentang hukum khitan. Ya. Jadi hukum khitan yang termasuk di sini apa? Batasan dari khitan. Jadi batasan dari khitan. Qala al khitan, khitan. Yang pertama adalah khitan. Yang dimaksud dengan khitan adalah ini adalah bagi laki-laki dan perempuan ya. Adapun bagi laki-laki yang dimaksud dengan hitan dan batasannya adalah qat'u jildati zakari allati faqal khashafati hatta tubriza. Duh, menerjemahkannya ini enggak kurang ini ya. Tapi paham insyaallah kaum muslimin ini. Yang dimaksud dengan khitan adalah memotong kulit yang menutupi ya dakar maksudnya di sini adalah ujungnya dakar ya. sehingga nampak ujungnya tersebut ya. ya walaupun penerjemahannya tidak ya tidak 100% ini artinya itu paham insyaallah bagi kaum muslimin yang dimaksud dengan hitan sebab insyaallah setiap muslim dihitan ya. nah itu batasan dari makna hitan ya. Adapun hitan bagi perempuan yang dimaksud dengan hitan bagi perempuan adalah ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama adalah murok ra'si jildati fi farjil unsa fokoma halil ilaj. fokoma halil ilaj. Uh, adapun bagi perempuan apa yang menerjemahkannya saya susah ya. Yaitu memotong ya artinya bagian yang ada ataupun kadang-kadang dalam para perempuan yang kadang-kadang merupakan awal dari ya yang kadang-kadang bisa menutupi ya dan menghalangi dakar laki ya, laki-laki ketika seseorang akan melakukan jima jadi yang paling atasnya dan sesuatu yang paling nampak keluar ya dari bagian parad seorang wanita. Ini yang dimaksud dengan apa? E, hitan bagi wanita. Nah, ikhwati iman rahimakumullah. Ya. Kita akan bicara ya tiga perkara di dalam masalah ini. Ya. Masalah yang pertama yaitu tentang masalah khitan. Ya, setelah kita memahami tentang hakikat khitan, ya, maka kita akan berbicara beberapa poin yang berkaitan dengan hitan. Poin yang pertama adalah hukum dan hikmahnya hitan. Jadi hukum dan hikmahnya hitan. Kau ya. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, hitan ya adalah merupakan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya sebagaimana dijelaskan di dalam uh, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dihitan ya, setelah umur 80 tahun ya. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis ya. Ini tentang apa? Tentang masalah hitan ya, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian hitan ini dalam agama sebelum Islam dikenal bahwa orang-orang Yahudi itu ya awalnya mereka juga berhitan. Tetapi dalam agama Nasrani tidak dianggap itu adalah sebagai syariah. Ya. Akan tetapi itu tidak ada setelahnya. Ya. Sehingga hitan itu adalah merupakan khosais hadihil ummah. Jadi hitan itu adalah merupakan kehususan agama ini itu kehususan agama Islam ya. Adapun hukum hitan maka dalam hal ini ijma para ulama tentang disyariatkannya hitan di dalam agama ini jadi tentang disyariatkan hitan maka telah ijma para ulama tentang disyariatkan ya, tentang masalah apa hitan ini jadi hitan ini adalah merupakan syariat ya dan telah ijma para ulama tentang disyariatkannya hitan ini. Ya. Akan tetapi terjadi perbedaan di dalam hukumnya. Artinya disyariatkannya itu dianjurkan secara hukum dianjurkan hitan ini. Tetapi dari secara hukumnya yang berkaitan dengan hitan ini ada tiga pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya khitan bagi laki laki dan perempuan adalah sunnah. Itu dinamakan sunnah saja. Dan ini dinisbatkan kepada eh, Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi kaul Abu Hanifah rahimahullahu taala wariwayah an Malik rahimahullahu taala dan riwayat dari Imam Malik rahimahullahu taala yang mengatakan sunnah. Ya. Pendapat yang kedua, ia mengatakan wajib. Ia mengatakan apa wajib? Itu ini pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad rahimahullahu taala dan ini dinisbatkan kepada kaum jumhur. Itu kebanyakan para ulama yang mengatakan apa? wajib ya. Pendapat yang ketiga adalah tafsil dan ini riwayat dari Imam Ahmad. Di mana Imam Ahmad memiliki dua riwayat. Ya. Riwayat tetapi yang kuat mengatakan wajibnya. Yaitu wajib bagi laki-laki dan sunnah bagi perempuan. Dan sunnah bagi perempuan. Dan sunnah bagi perempuan. <coughs> ya. Dan sunnah bagi perempuan. Iwat iman rahimakumullah Adapun yang mengatakan wajib, ya, maka berdalil dengan beberapa dalil. Dan wallahu alam pendapat yang mengatakan wajib ini yang lebih kuatnya. Pertama, firman Allah taala di mana Allah taala berfirman, "Wa anittabi millata Ibrahim hanifa." Dan agar kamu mengikuti agama Ibrahim dan merupakan millatu Ibrahim dan merupakan agama Ibrahim alaihissalam yaitu khitan. Yaitu apa? Khitan. Di mana telah dijelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ya, jadi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau adalah di khitan. Ya. Dan Allah Ta'ala telah memerintahkannya dan merupakan syariat. Ya Nabi Ibrahim yaitu di Hitan. Sebagaimana dijelaskan ya, dalam hadis yang sahih ya, bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau di Hitan pada ya umur ke-80 tahun. Ya, dikatakan bil qadum. Ya, ada yang mengatakan mengartikan al qadum adalah dengan menggunakan apa? kampak ya. Nah, ini adalah riwayat yang sahih tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. maka ini adalah merupakan apa? Hukum wajib karena kita diperintahkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan wajib dengan berdalil dengan firman Allah taala. Yang kedua, khitan min a'bam syair Islam. Yang kedua bahwasanya apa? Khitan ia adalah merupakan syiar Islam. Dan bahkan merupakan syiar Islam yang paling besar gitu ya. Yang di situ membedakan antara mukmin dengan kafir. Jadi yang merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir. Ya, merupakan pembeda antara mukmin dengan kafir. Sehingga dikatakan bahwa itu apa? adalah wajib. Ya. Kemudian yang ketiga, karena berkaitan dengan masalah wajib yang lain dan masuk kepada kaidah malayatimul wajibu ila bihi bahwa wajib. Yaitu apa? Bahwa di dalam sholat diperintahkan untuk toharoh. Diperintahkan untuk bersih. Ya. Minan najasat. Ya. Minal hadasi wan najasat yaitu untuk membebaskan diri dari hadas dan membebaskan diri dari najis. Nah, maka seorang laki-laki ya tidak apa? tidak sempurna dan tidak akan sempurna ya toharoh dari baulnya dari kencingnya sehingga ia itu adalah memotong ya kulit yang menutupi parajnya itu sehingga dia memotong kulit yang menutupi apa paratnya tersebut maka dalam kaidah malat yatimul wajibu ila bihi bahwa wajib ya yaitu apa e, sesuatu yang tidak sempurna kewajiban tersebut dan tidak terpenuhi kewajiban tersebut kecuali melakukan sesuatu tersebut maka sesuatu tersebut itu menjadi wajib yang termasuk di sini adalah masalah khitan Kemudian ikhwati iman rahimakumullah juga kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bahwa ketika Allah taala mengumpulkan kita dalam keadaan tidak dihitan ya yaitu menunjukkan ini adalah awal penciptaan dan setelah itu kita diperintahkan untuk dihitan dan disyariatkan untuk dihitan di mana dinyatakan dalam hadis yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan musyatan gurla manusia akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai sandal dalam keadaan telanjang dan tidak dihitan sebab dinyatakan kama bada'na awwal khalqin wa'iduhu di sini menunjukkan bahwa apa bahwa syariatnya adalah dihitan. Ya. Dan ini adalah merupakan e, pembeda antara muslim dengan yang lainnya. Antara muslim dengan dengan yang lainnya. Maka kita memahami apa? Sesuatu yang tidak sempurna dengannya, yaitu dalam masalah toharah, maka menjadi wajib karenanya. Jadi menjadi wajib karenanya. Ya. Adapun bagi wanita maka secara umumnya apa-apa yang hukumnya itu wajib bagi laki-laki dan apabila tidak ada dalil yang menghususkan bagi wanita maka hukumnya adalah sama ya, maka hukumnya adalah sama ini hukumnya adalah sama sehingga dinyatakan dalam sebuah hadis an-nisa'u syaqaiqur rijal yaitu di mana laki perempuan adalah merupakan saudara seibu sebapak. Dalam arti di sini sama derajatnya ya dengan laki-laki di dalam masalah apa? Di dalam masalah ditaklif. Yaitu apa? Diperintahkan suatu apa syariat kecuali ada dalil yang menghususkannya. Oleh sebab itu bagi wanita ini perlu diyakini dua perkara. Ya. Perlu diyakini dua perkara ataupun diyakini tiga perkara sehingga tidak termasuk kepada yang menyimpang dalam menempatkan wanita. Perkara yang pertama yang wajib diyakini oleh setiap mukmin bahwa derajat di sisi Allah taala laki-laki ataupun perempuan adalah sama, tetapi yang membedakan adalah ketakwaan. Nah, kemudian yang kedua kita juga wajib mengimani adanya pawarik adanya pembeda antara laki-laki dengan perempuan. Ya, adanya perbedaan di dalam zat. Ya, tubuh kita pun kita meyakini secara kaunia. Dan yang kedua kita meyakininya adanya pawarik di dalam ahkam, di dalam hukum. Jadi adanya perbedaan di dalam masalah apa? Hukum. Di dalam masalah sebagian taklib, yaitu perintah. Umpamanya syariat mewajibkan jihad bagi laki-laki tidak bagi perempuan. Ya. Mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki tidak bagi perempuan. Ya. Dan laki-laki adalah sebagai pemimpin dan wanita tidak boleh memimpin laki-laki. Banyaknya perbedaan. Nah, dan yang ketiga kita meyakini ya bahwa syariat juga menempatkan adanya kesamaan. Jadi hal-hal yang sama antara laki-laki dengan perempuan dari sebagian hukum dan itu adalah sangat banyak. Adapun yang adanya perbedaan adalah sangat sedikit ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah taala adapun dalil yang mengatakan tidak wajib ya. Yang mengatakan tidak tidak wajib dimana ya salah satunya adalah berdalil umpamanya dengan hadis-hadis ya yang apa dinyatakan oleh pendapat kedua umpamanya adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu di mana Rasulullah SAW mengatakan al khitanu sunnatun lirijal wa muqarramatul nisa bahwasanya ini sini hadis adalah mauquf hadisnya adalah mauquf ya dan hadis ini ikhtilaf para ulama tentang itisolnya Nah, di sini khitan sunnah bagi laki-laki dan mukarramah terpuji bagi wanita. Kemudian juga hadis bab dikatakan bahwa seni senisena khamsun minal fitrah. Yaitu apa? Lima perkara yang merupakan sunnah. Maka pendapat yang kuat bahwa kalimat sunnah di sini uh, ataupun fitrah di sini maknanya adalah sirah atau tariqah, itu perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang artinya apa di sini bisa menunjukkan kepada wajib, bisa menunjukkan kepada mustahab. Dan dalam berkaitan dengan hitan dalil-dalil lebih menunjukkan kepada wajib. Dan merupakan kebiasaan para sahabat dan sahabiah itu telah dihitan. Buktinya apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idal takol hitanani thumma jahada fiha faqad wajaba al-ghuslu. Apabila bertemu dua yang dikhitan kemudian bersungguh-sungguh maka ia itu adalah telah wajib mandi. Artinya baginya telah wajib mandi. Maka dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya wanita pun dihitan dan merupakan kebiasaan sahabiah para wanita itu adalah dihitan. Karena telah dinyatakan di sini apa? Idal taqo al khitanani. Apabila bertemu dua yang dikhitan. Maka menunjukkan para sahabiah yaitu para wanita itu pun dihitan dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan apabila bertemu dua yang dihitan maka itu apa e, wajib baginya adalah untuk untuk mandi ya untuk mandi maka artinya di sini jima ketemu yang dua dihitan maka itu menunjukkan kebiasaan dan itu adalah merupakan kebiasaan kaum wanita pada waktu itu. Adapun hikmah, ya hikmah berkaitan dengan masalah dihitan, ya maka di sini hikmah, ya mencakup dua perkara, ya walaupun pada asalnya kita tidak apa bukan perkara yang wajib bagi setiap mumin harus mengetahui hikmahnya. Tetapi ketika orang itu mengetahui hikmahnya akan bertambah keimanannya dan akan merasakan ladah keindahan dan kenikmatan dari agama yang mulia ini. Ya dan juga secara umum ya terpuji orang mengetahui hikmah. Nah, maka hikmah daripada dihitan ini memiliki dua hikmah. Hikmah yang pertama yang berkaitan dengan masalah agama dan menyempurnakan agama kita. Ya khusus bagi laki-laki di mana hikmah yang sangat mulia ini adalah untuk menyempurnakan kebersihan dan untuk menyempurnakan toharoh. Jadi untuk menyempurnakan apa? Toharoh, kebersihan. Di mana tatkala kita menunaikan hitan ini, maka akan sempurna tatkala kita koto hajat dan menjauhi dari apa? Dari najis, menjauhi dari air kencing yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan uh, pernah melewati dua orang yang sedang diadab wa innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir fa amma ahaduhuma fa kana la yatanazzahu anil baul di mana salah satu di antara orang yang sedang diadab di kuburan tersebut disebabkan ia tidak memperhatikan dari kodoh hajatnya. Artinya dia itu tidak memperhatikan dan tidak mensucikan dari kencingnya. Maka di sini kita mengetahui bahwa orang yang tidak dihitan dan orang yang tidak melakukan hitan maka dia tidak akan bisa menyempurnakan wudhunya dan tidak akan bisa menyempurnakan kodo hajatnya. Artinya membersihkan kodo hajatnya. Maka ini adalah hikmah yang pertama dan hikmah yang berkaitan dengan agama. Bahkan ini satu jalan untuk menyempurnakan ketaatan sisi yang lain. Nah, yang kedua bahwa apa? Kita memahami tentang hikmah duniawiyah yang berkaitan dengan masalah kesehatan bahwa kita mengetahui bahwa kencing adalah merupakan kodarot, yaitu merupakan sisa-sisa dari makanan, sisa-sisa dari apa-apa yang ada dalam dalam kita. Ya. Maka sesuatu yang kotor, ya, yang kotor telah bercampur dengan berbagai bakteri dan apa-apa yang ada di dalam ya tubuh kita ini bahkan salah satu apa hikmah dari kencing ini hikmah dari kodoh hajat ini adalah untuk menyeterilkan tubuh kita ya dan untuk mengembalikan kejernihan ya tubuh kita yang berkaitan dengan peredaran darah yang berkaitan dengan segala sesuatu dari tubuh kita nah maka apa kalau disimpan ataupun tersimpan umpamanya dalam kulit yang kita miliki itu ya dan lama maka itu akan menimbulkan penyakit nah sehingga barangkali yang berkaitan dengan sisi yang lain ketika nanti umpamanya ya berkaitan dengan berbagai banyak jenis penyakit ya ketika melakukan jima maka akan bercampur ya mungkin akan masuk ya ketika jima air mani dengan kotoran yang ada di situ dan sebagainya ini mak berkaitan dengan hikmah duniawiyah itu yang berkaitan dengan hikmah berkaitan dengan masalah dunia ya berkaitan dengan masalah apa dunia yaitu berkaitan dengan masalah kesehatan oleh sebab itu, kita memahami bahwa perintah syariat itu di dalamnya adalah mengandung maslahatu ukhrawiyah wa maslahatu dunyawiyah. Maka apa-apa yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan agama kita ini dan perintah-perintah yang ada dalam syariat kita ini adalah berkaitan dengan maslahat dunia dengan maslahat apa? akhirat. Jadi maslahat berkaitan dengan dengan akhirat. Adapun yang berkaitan dengan masalah perempuan, ya, apa hikmah yang berkaitan dengan masalah perempuan? Ya, hikmah dari semua itu kita mengetahui hikmah yang paling utama adalah hikmah itiba usunnah, Hikmah itiba salaf soleh. Yaitu hikmah yang paling mulia adalah hikmah mengikuti agama ini, mengikuti sunnah dari apa yang telah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dan pendahulu umat ini. Ya, maka itu adalah hikmah yang paling besar. Nah, Adapun hikmah bagi perempuan di mana dikatakan di sini adalah lidabnya haroroti syahwah. Itu salah satu hikmahnya adalah untuk eh, meredam dan mengurangi gejolak syahwat. Ya, gejolak apa? Gejolak syahwat. Ya, gejolak syahwat. Ya. Kenapa ihwatu iman kaum muslimin di mana saja berada? Ya. Di sini ada dua hikmah. Jadi ada dua hikmah. Nah, dan di sini tentunya tidak mematikan syahwat. Ya, tidak mematikan syahwat. Di sini ada dua hikmah. Hikmah yang pertama bahwa apabila wanita itu ya apalagi sekarang gitu ya di mana peraturan itu kadang-kadang ya tidak mendukung untuk penjagaan wanita ya mengakhirkan nikah gitu ya mengakhirkan apa nikah ya seperti melewati umur dari 20 tahun ya melewati umur dari 20 tahun ya maka di sini satu hikmah yang sangat besar adalah menjaga tersebarnya berbagai bentuk apa pelanggaran kepada syariat ini yang berkaitan dengan masalah perzinaan yang berkaitan dengan masalah apa yang menimpa kepada kaum muslimin hari ini secara umum dan bukan kepada orang-orang kafir. Sebab bisa dipastikan sekarang ini apa? Maaf ya, barangkali untuk masalah pendidikan sebagaimana tadi dibicarakan juga masalah pendidikan dan dalam hal ini juga kami seperti saya juga ini bergelut di dalam pendidikan ya badan peneliti ya telah mengatakan bahwa golibnya anak-anak SMP ya yang tentunya berada di sekolah-sekolah yang di sana tidak ada penjagaan secara khusus berkaitan dengan agama, bisa dikatakan 70% ataupun 80% atau mungkin sekarang bisa dikatakan 90%. Ya, sangat sedikit sekali yang selamat dari poin yang pertama ini. Jadi poin yang pertama ini. Bahkan ya, jangan disebutkan dalam tempat yang lain, kota-kota yang lain. Mungkin termasuk Tasikmalaya dikatakan kota pesantren ya. Ya, maka itu sangat sulit ya bahwa anak itu selamat dari yang satu poin ini. Kenapa? Karena kita melihat bahwa dua perkara hari ini. Pertama bahwa sekolah-sekolah hari ini ya belum bisa menjadi wakil ya untuk penjagaan tentang moral anak. Ya, baru berkaitan dengan masalah hakikat ilmiah saja. Artinya apa? berkaitan dengan masalah pengetahuan. Itu pun belum bisa memadai secara khususnya. Tetapi yang berkaitan dengan masalah akhlak moral, maka sekolah-sekolah yang ada hari ini adalah belum bisa menjawab tentang apa pembinaan moral. Jadi pembinaan yang berkaitan dengan moral. Dan bahkan ini adalah termasuk perenggutan hak asasi anak. Yang sangat sedikit orang berbicara dalam poin yang pertama ini. Di dalam poin yang pertama ini. Jadi dalam poin yang pertama ini. Ya. Kemudian yang kedua adalah kita melihat wasail al-i'laniyat yaitu yang berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah televisi, yang berkaitan dengan masalah internet, yang berkaitan dengan masalah umpamanya HP dan sebagainya. Maka ini adalah merupakan satu wasilah ya yang sangat memungkinkan terjadinya berbagai bentuk kemaksiatan yang ada hari ini, yang ada hari ini. Oleh sebab itu ya, sekarang dengan maraknya apa? Kemajuan teknologi ketika tidak dibarengi dengan pendidikan yang memadai itu tidak akan menjadi satu wasilah kebaikan. Bahkan ya mungkin harus adanya satu hukum, satu peraturan bahwa ya anak-anak SMP ataupun setingkat dan ke atas itu tidak ada memakai hp ya Apalagi ya orang tua yang di pesantren masih ngotot gitu mem, apa memberikan HP untuk anaknya. Ya, itu tidak mungkin bisa menjaga Sebab apa-apa lagi yang sekarang kita lihat umpamanya HP yang harganya mahal, yang ada 3G dan sebagainya. Nah, maka apa? Apa yang dipertontonkan dan dipermasalahkan dalam sekolah-sekolah yang ada hari ini, maka itu sangat apa? Sangat mempengaruhi. Nah, ihwati iman rahimakumullah maka di sini apa? Hikmah ya. Bahwa dasarnya di situ adalah untuk menstabilkan syahwat dan bukan untuk menghilangkan syahwat. Maka oleh sebab itu kita meminta ya, termasuk ada sekarang ada isu-isu untuk wanita dan perempuan itu tidak dihitan. Maka ini ditakutkan bahwa ini adalah merupakan rekayasa dari luar. Dan merupakan sebuah rekayasa dari luar dan merupakan sebuah tipu daya ya. Untuk apa? Untuk semakin rusaknya generasi uh, kita semua sekarang ya, termasuk para wanitanya. Sebab kaum muslimin, kaum muslimah, para ibu, para bapak yang sama-sama kita mendengarkan pada hari ini bahwa apa? Hari ini melihat apa? Tabarusnya wanita melebihi tabarus apa? laki-laki. Kita lihat ya. Dalam keseharian kaum muslimin ya kita melihat laki-laki kalau naik motor mereka memakai jaket. Tidak cukup apa pakai jaket, mereka memakai sarung tangan. Kemudian tidak itu pakai segala ya, mereka menjaga tubuhnya tetapi wanita kita lihat ya seluruh tubuhnya kelihatan kecuali mungkin yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap oleh mereka ya masih di, dianggap malu gitu. Nah, maka dalam hal ini ihwati iman rahimakumullah ya kita juga harus berhati-hati yang berkaitan dengan masalah ini. Bahwa salah satu hikmah dari hitan untuk perempuan adalah untuk tahfifisha harar syahwat. Adalah untuk mengurangi tentang kuatnya syahwat. Ya, di kuatnya syahwat dan ini hikmah yang sangat berharga ya, Hikmah yang sangat berharga. Nah, waktu iman kaum muslimin di mana saja berada. Adapun waktu khitan, ya. Para ulama mengatakan ada waktu wajib, ada waktu mustahab, ya. Adapun waktu wajib dikatakan kenapa dikatakan waktu wajib? Waktu wajib karena kita melihat bahwa hitan itu adalah berkaitan dengan ibadah yang lain. Itu berkaitan dengan masalah toharoh. Maka artinya apa? Apabila anak itu akan mendekati sinil bulug, akan mendekati waktu dewasa, maka wajib untuk dihitan. Kenapa dikatakan wajib untuk dihitan dan kita melihat waktu untuk dihitan? Karena secara otomatis berkaitan dengan ibadah yang lain. Dalam arti apa? Dalam arti bahwa kita e, melaksanakan hitan dan melakukan hitan, menghitan anak kita ketika akan mendekati waktu balik. Karena berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan ibadah yang lainnya. Beribadah dengan yang lainnya. Oleh sebab itu, apa? E, untuk tidak lalai orang tua sehingga menghitan anaknya melewati balik ya. Melewati apa? Melewati balik. Adapun waktu mustahabnya, waktu mustahabnya maka para ulama berbeda-beda. Artinya waktu mustahab itu waktu yang paling dianjurkan. Tetapi ya Sebagian para ulama mengatakan waktu yang paling abdol dan itu dikatakan waktu mustahab adalah pada hari yang ketujuh yaitu bersamaan dengan apa bersamaan dengan mencukur rambut ya kemudian akikah memberi nama dan salah satunya adalah menghitan jadi dalam dan salah satunya apa menghitan yaitu pada hari yang yang ketujuh jadi pada hari yang Ketujuh itu ditunjuk dari segi waktunya. Tetapi ikhwati iman rahimakumullah kaum muslimin di mana saja berada ini bukan e, tidak ada dalil secara kotni yang mengatakan pada hari yang ketujuh ataupun pada umur tujuh tahun ataupun empat tahun tidak ada. Tetapi sebagaimana ini dikatakan oleh ulama ya Hanabilah dan ulama Malikiyah maka ini pada hari yang ya pada hari yang ke apa? Ketujuh ya. Jadi pada hari yang yang ketujuh karena ini adalah lebih bertepatan dengan hari-hari itu ya. E, di antaranya ada hadis ya yang berkaitan dengan masalah hari yang ketujuh itu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taalaanhu. Aqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil Hasan wal Husain wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Di mana dinyatakan bahwasanya Rasulullah SAW ya berakikah untuk Hasan dan Husain dan menghitan keduanya pada hari yang ketujuh. Pada hari yang ketujuh. Nah, paling tidak sebagian para ulama mengatakan tidak boleh pada umur tujuh tahun <clears throat> sampai sepuluh tahun. Kenapa dikatakan pada umur tujuh tahun? Ya. Para ulama yang mengatakan tujuh tahun karena diperintahkan sholat pada umur tujuh tahun. Artinya mendidik anak untuk sholat adalah tujuh tahun. Maka apabila toharo adalah sebagian kesempurnaan daripada hitan ini, eh, daripada sholat maksud saya ini, maka tentunya umur tujuh tahun dianjurkan untuk dihitan. Jadi umur tujuh tahun dianjurkan untuk dihitan. Dan pada umur sepuluh tahun kan dipukul apabila anak tidak mau sholat. Fadribu, maka pukullah dengan pemukulan yang tidak menyakitkan. Jadi pemukulan yang tidak menyakinkan, yang tidak menyakitkan dia dalam arti tidak melukai dia, tidak melukai dia, tetapi pukulan ya ya tentunya kalau dipukul sakit tetapi tidak sampai luka tetapi memberikan pendidikan kepadanya. Nah, maka ini yang berkaitan dengan apa? Dengan masalah khitan dan keutamaan apa? Khitan dan wallahu alam ya kita untuk tidak lalai, baik untuk laki-laki ataupun untuk perempuan lebih-lebih berkaitan tadi dengan masalah hikmah bagi perempuan sebagaimana dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala dan dinyatakan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, taala dan yang lainnya bahwa hitan ini adalah merupakan salah satu jalan syariah yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan dilakukan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini ya, tentang sunnah itu wal istihdad. Ya, al istihdad yang dimaksud dengan istihdad adalah khalqul anah wa huwa sya'ru alladhi yanbutu haulal kubul. Yang dimaksud dengan istihdad adalah ya menghilangkan bulu-bulu yang ada di sekitar zakar. Ya. Dan ini hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijma. Jadi sunnah hukumnya berdasarkan ijma. Ya, hukumnya adalah sunnah berdasarkan ijma ya syaribi ya. dan yang kedua adalah yang ketiga adalah ya memotong kumis ya memotong apa kumis memotong kumis wallahu alam hukumnya adalah wajib jadi memotong kumis wallahu alam hukumnya adalah wajib ya kenapa kita membedakannya sebagian hukum dengan hukum yang lainnya. Sebab ya di sini ada dua dalil ya yang menunjukkan akan wajibnya. Ini menunjukkan ada kepada wajibnya. Ya. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah memerintahkan kepada kita. Di antaranya apa? Ahfus syawarib wa agful liha. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Ya, artinya apa? Ya, perintah untuk memotong kumis dan perintah untuk membiarkan dan memanjangkan jenggot. Ya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khaliful Yahud, wafiriyayatin Khalipul Majus." Nah. Maka di sini apa? Ada dua titik perintahnya. Perintah secara nas, ya, sorry, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk memotong kumis dan perintah untuk memanjangkan jenggot. Maka ini nas sorry, yaitu apa? Perintah. Jadi itu adalah perintah. Sedangkan yang kedua adalah kita diperintahkan untuk menyelisihi. Jadi menyelisihi ada, menyelisihi kebiasaan orang-orang Yahudi, menyelisihi kebiasaan orang-orang Majus, orang-orang Majusi, orang-orang Nasrani, orang-orang Yahudi. Ya. Dimana telah dinyatakan dalam hadis yang lain juga ketika ada seorang utusan dari Parsi membawa risalah jawaban dari uh, kepala negara Parsi pada waktu itu berupa penolakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia menunjukkan harismatik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyebabkan takutnya orang kafir, maka bergetarlah ya, termasuk apa? bergetar kumisnya. Maka dikatakan adapun nabi kami, adapun ros kami, adapun agama kami, maka agama kami memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan untuk memotong kumis. Kenapa? Sebab orang Farsi itu jenggotnya kelimis ya, artinya jenggotnya tidak ada sedangkan kumisnya panjang sehingga kelihatan bergetarnya gitu. Maka dinyatakan kami ataupun agama kami memerintahkan untuk memanjangkan jenggot dan untuk memotong memotong kumis ya. memotong jenggot dan memotong apa kumis apa memotong kumis dan diperintahkan untuk memanjangkan apa jenggot nah ini yang berkaitan dengan masalah apa e, kumis ya kaum muslimin di mana saja berada nah tetapi para ulama berbicara tentang ya kaifiyah jadi kaifiyah berkaitan dengan masalah kumis. Apakah kumis itu sunnahnya dihabisi? Ya, artinya dikerok dalam bahasa kitanya. Artinya apa? Dicukur habis ataupun apa? Dipotong. Nah, kita katakan ijma para ulama bahwa syariatnya adalah tidak boleh melebihi kepada ujung bibir. Jadi apabila melewati ujung bibir maka kita diperintahkan untuk memotongnya. Dan ini adalah ijma. Jadi ini adalah ijma ya tentang poin yang pertamanya di syariatnya seperti itu. Tetapi mana yang paling abdol? Mana yang paling abdol di antara keduanya? Jadi mana yang paling abdol di antara keduanya? Ya. Kelompok yang pertama ataupun pendapat yang pertama ada yang mengatakan bahwa ya yang abdol ya, yang abdol adalah mencukur semuanya. Jadi yang abdol adalah mencukur semuanya. Dan ini adalah ya riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Jadi dari riwayat dari Abu Hanifah rahimahullahu taala. Kemudian yang kedua adalah sebagian para ulama mengatakan yang sunnah adalah memotong apa-apa yang lewat dari kumis, apa dari dari bibir. Bahkan sebagian para ulama ada yang mengatakan kalau memotong semuanya adalah bid'ah. Jadi memotong semuanya adalah bid'ah. Tetapi di sini tentunya ya apa ini hanya sebagian pendapat ya, para ulama. Ya, ini adalah Imam Ghazali dari ulama Syafi'iyah. Dia menganggap bahwa menghabiskan semua itu adalah bid'ah. Dan ini juga apa? pendapat beliau ya. ya. Jadi pendapat beliau dan juga ini adalah merupakan uh, pendapat Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Sebab jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad rahimahullahu taala dan yang lainnya bahwa sunnahnya ini apa? Ya tidak mencukur semuanya. Jadi tidak mencukur semuanya tetapi dicukur sebagiannya. Artinya apa-apa yang melewati apa? kumis. Yang melewati apa? Melewati bibir ya. Ya, melewati bibir. Dan pendapat yang ketiga adalah mukhayyar. Artinya apa? Boleh melakukan kedua-duanya. Jadi boleh melakukan kedua-duanya. Dan ini pendapat Imam Tobari, Imam Ibnu Kudamah dan termasuk riwayat dari Imam Ahmad dan yang dirojihkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Jadi yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Nah, ibadah iman rahimahullah ini yang berkaitan dengan kaifiahnya. Jadi ada tiga pendapat para ulama, ada yang mengatakan dicukur semuanya, ya. Jadi dicukur semuanya ada yang mengatakan apa dicukur sebagiannya ya artinya dipotong yang melewati dari bibir saja pendapat yang ketiga boleh kedua-duanya wallah alam yang rajih boleh kedua-duanya walaupun yang paling banyak dilakukan oleh para ulama dan itu ya merupakan e, perkara yang paling banyak adalah apa tidak memotong semuanya, tetapi memotong apa? sebagiannya. Sehingga ada sebagian para ulama yang mengatakan kalau dipotong semuanya adalah apa? bid'ah. Jadi kalau dipotong semuanya adalah bid'ah. Ya, dipotong semuanya adalah bid'ah. Kemudian poin yang selanjutnya di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wataklimul adfar dan memotong kuku. Ya, dan ini memotong kuku hukumnya ijma bahwasanya itu adalah sunnah. Yaitu qat'u atrofiha al-kharijah min manabitiha min lahmi. Yaitu memotong ujungnya yang keluar dari e, tempat jadinya kuku ini. Dari apa? Dari daging ujung dari jari-jari kita. Jadi jari jari kita. Maka ini apa? Hukumnya adalah mustahab berdasarkan ijma. Yang kelima adalah natful itbi, yaitu qat'u sya'ri min aslihi. Nah, di sini natfu adalah mencabut ya. Artinya mencabut di sini, yaitu mencabut dari pokoknya. Jadi tidak di, tidak apa? tidak menggunakan alat asalnya, tetapi di sini apa? E, dicabut ya. Ini asalnya. Tetapi kalau menggunakan alat sehingga hilang dari asalnya, maka ini pun tidak mengapa insya Allah Maka ini lima perkara yang apa? yang merupakan bagian daripada sunnah yaitu sunnah dari agama ini yang dimaksud adalah perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa lima poin ini ya kita memahami di dalamnya ada pawaid ya diniyah ada pawaid duniawiyah ya. di mana dalam lima perkara ini ada faidah yang berkaitan dengan agama Ya. Apa faedah yang berkaitan dengan agama? Bahwasanya di sini adalah ittiba'us sunnah, itu yang paling agung. Ya. Yang kedua bahwa yang berkaitan dengan lima poin ini adalah merupakan mukamilah. Yang merupakan baik dikatakan wasilah, yaitu wasilah untuk toharoh, kebersihan, bersuci, ya, dan wasilah menyempurnakan kebersihan. Adapun yang berkaitan dengan dunia wiyahnya, kita melihat bahwa apa? Bahwasanya di sini kita diperintahkan untuk apa? Diperintahkan untuk keindahan. Baik kondisi, baik keadaan. Bahkan di waktu iman yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kalau kita mau belajar, kalau kita mau mengajarkan, disunahkan dalam keadaan haiah yang sangat indah. Ketika kita akan berdoa, ketika kita akan sholat. Sholat Jumat, Bahkan sebagian para ulama mengatakan tentang e, kapan poin yang lima ini, poin yang empat sekira, poin yang empat ini kita disunahkan. Karena yang satu ini ya barangkali seumur kali ya. Jadi artinya seumur satu kali ya kalau berkaitan dengan masalah hitam. Tetapi yang berkaitan dengan empat poin ini, kapan kita disunahkan dan kita diperintahkan untuk melakukannya? Nah, secara umum, secara umum ya kita disunnahkan manakala kita mendapatkan ya itu telah melewati dari apa-apa yang telah diperintahkan kita untuk memotongnya itu secara umum tetapi dari segi kita dianjurkannya ada para ulama yang mengatakan sebulan sekali ada yang mengatakan 40 sekali 40 hari sekali ada yang mengatakan tujuh hari sekali artinya seminggu sekali ada yang mengatakan bahwa yang terbaik dari empat perkara ini setiap hari Kamis. Kenapa? Karena para ulama mengatakan kalau kita diperintahkan untuk mandi, kemudian tajamul, artinya memperindah baju, memperindah keadaan pada hari Jumat, kemudian kita diperintahkan mandi, maka kesempurnaan tajamul, kemudian kita itu adalah husnul hai'ah, eh, dalam kondisi baik, dalam kondisi indah, dalam kondisi kita itu adalah bersih dan sebagainya, maka dianjurkan paling tidak adalah seminggu sekali dan sebagian para ulama mengatakan hari Kamis. Tetapi tentunya masalah hari Kamis itu tidak ada dalil secara kotni. Artinya tidak dalil tidak ada dalil secara apa? Secara khusus yang berkaitan dengan apa? tempat-tempat tersebut ataupun hari-hari tersebut. Tetapi itu adalah merupakan sebuah keindahan dan merupakan hakikat keindahan yang wajib seseorang muslim untuk memperindah dirinya. Nah, maka kita lihat bahwa ahli sunnah, ya, ahli sunnah, dan kita semua itu uh, mengetahui bagaimana syariat Islam itu mengajarkan keindahan, ya, menganjurkan tentang keindahan, ya, menganjurkan tentang keindahan, tentang hakikat apa? Keindahan. Hari ini wati iman rahimakumullah barangkali itu secara globalnya yang berkaitan dengan masalah apa? Hadis ini dan sengaja cukupkan satu hadis karena kalau kita berpindah kepada kitab apa yang baru, e, eh, insya Allah pada minggu yang ketiga saja besok ya kita cukupkan dulu sampai di sini biar kita punya peluang untuk soal jawab dalam waktu yang lebih panjang. Nah, demikian ikhwatal Islam penjelasan yang begitu gamblang dari pembahasan hadis yang ke-27 tadi disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatadah hafizahullahu taala dan selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab. Kita akan angkat untuk yang pertama ya dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila dari mana pak? Di Sahrul Jakarta. Silakan Pak Sahrul. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini mau nanya tentang khitan. Hmm. Uh, maksudnya uh, ada yang khitan melalui dokter, ada yang uh, Pak Haji gitu-gitu uh, apakah syariatnya yang benar itu yang mana Ustaz? Itu ya, siapakah Assalamualaikum. Yang, enam. Waalaikumsalam warahmatullahi Siapakah yang berhak untuk menghitan mungkin ya, saja? Ya? Tidak, nah. tidak. Hmm. Jadi tidak ada dalilnya mau sama dokter ataupun peraji yang jelas perintahnya adalah memotong kulit yang melewati ataupun yang menutupi kepada ya ujung dari paraj itu ataupun kepalanya paraj tersebut ya. Itu dalilnya dan tidak ada ketentuan harus pakai peraji ataupun pakai dokter. Yang jelas ukuran hitannya dan syariat hitannya adalah tercapai. Baik, Demikian untuk Pak Sahrul. Kita angkat berikutnya di penelpon 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu dari mana? Ini dari Umum Farah di Telaga Harapan. Silakan Bu. Iya, ini apa kalau buat ahwat itu tadi sunnah atau hitanya itu sunnah atau wajib gitu Ustaz. Terus kalau sudah sampai menikah gitu kalau belum dihitan bagaimana gitu Ya, nah. Seran. Oh iya. Waalaikumsalam Silakan Ustaz. Allah alam yang roji adalah wajib sama dengan laki-lakinya. Dan hmm. apabila hmm. belum dihitan maka dia dihitan. Allah alam iya. walaupun dia telah besarnya. Taib. Kemudian kita angkat berikutnya masih dari penelpon di 8236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan dari mana Pak? Dari Firman di Bandung di Pasteur. Oh, iya. silakan Pak Firman. Hmm. Ini mau nanya masalah mandi wajib janabah sama iya. mandi wajib Jumaah. Iya. Itu bisa disatukan nggak Ustaz? iya, iya. Nah, terus hmm, itu, itu bisa sekalian kita niatkan wudhu nggak? Nah, iya. Nah. hair. Wah iya kum. Iya. Tapi silakan Ustaz. Eh, boleh kita meniatkan mandi janabah dengan mandi Jumat ya. Karena itu adalah satu kaifiah. Bahkan ada hadis mandi tasalai yaumal jum'ati guslal janabah. Jadi barang siapa yang mandi pada hari Jumat guslal janabah. Arti mandi janabah artinya apa mandi seperti mandi janabah. Boleh ya, meniatkan dan apabila dia meniatkan sekalian wudhu maka orang yang mandi janabah apabila dia tidak terkait dengan apa-apa yang membatalkan hmm. wudhu dia, maka cukup bagi dia tidak usah mandi. Ah. Jadi tidak usah mandi sebagaimana Aisyah radhiyallahu taala mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak wudhu setelah mandi janabah. Tidak usah wudhu maksudnya. Ya, tidak usah wudhu. Nah, selanjutnya masih dari penelpon diangkat kembali. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi Silakan dari mana, Pak? Dari Abu di Bintaran. Silakan, ya. Bapak dalam eh, masalah kita Ustaz, uh, eh, saya kan punya uh, anak perempuan ya, di, di rumah sakit. Mohon maaf ya. Pak, dikecilkan radionya Pak, ada feedback Pak ya. Nah, silakan. Eh, punya anak perempuan lahir di rumah sakit. Ah, saya kan hmm. tidak tahu apakah dia itu sudah dikitan apa belum. Dibilang sih sudah dikitan. Nah, saya tidak tahu bahwa yang dikitan apa. sebelum dikitan. Iya. Sudah ada sebelum kan tidak tahu dikitan itu bentuknya seperti apa. Saya iya. tidak tahu. Nah. nah. Apakah saya sudah bisa memastikan bahwa dia sudah dikitan apa belum itu? Tapi bagaimana ciri-cirinya juga Pak ya? Iya. Eh, terima kasih. Sebenarnya ini bukan nah. seharusnya bukan ditanyakan ke saya <laughs> ini. Jadi kalau masalah dihitan ataupun tidak hmm. ya dipastikan di nah diketahui ya artinya hmm. diketahui ditanyakan kepada yang ahlinya ya, peraji nah. ataupun ini ya hmm. masalah belum ataupun sudah ya. ya subhatnya artinya diketahui secara pasti dan orang akan mengetahui dihitan ataupun belum dan saya kira e, orang-orang yang udah punya pengalaman orang tua itu tahu udah dihitan ataupun belumnya insyaallah dan oleh sebab itu ya, hmm. ya kita harus mengetahui secara pasti dihitannya itu kita angkat pertanyaan dari pesan singkat Ustaz ya. Dari pendengar kita, Ustadz Barakallahu Fikum ada sebagian Ustadz ataupun Ustazah yang menyatakan bahwasanya khitan untuk wanita adalah mendulimi karena akan menyakiti. Bagaimana cara kita menanggapi atau menyampaikan uh, bantahan terhadap hal ini? Ustaz? Ya, kalau sekedar bantahan ya, kalau ibu bapak mengasih yang pahit ke anak, ya, apakah itu mendulimi? mengasih obat yang pahit itu. Apakah bapak mendolimi atau ibu mendolimi? Ya kalau mau pakai akal-akalan ya akal yang sederhana aja untuk membantahnya. Jadi artinya kalau sekarang punya anak lagi sakit, kok sakit dikasih yang pahit itu? Dolim sekali ini bapak gitu. Nah makanya apa? Tidak setiap perkara yang itu dianggap sakit ataupun dianggap menyakiti itu tidak ada manfaatnya. Tetapi apa? Ada yang lebih manfaat di situ. Ya, sekarang umpamanya di hitan, ya di hitan. Ya di hitan walaupun sakit ya, tetapi itu adalah bentuk syariah. Diperintahkan untuk bersabar, mencoba dan sebagainya. Banyak hal ya kalau sebab itu bukan alasannya, bukan alasan. Bukan alasan. Bahkan ya satu ketika orang juga ketika ada daging jadi ataupun kanker dipotong kan. Hmm, iya. Ya, dan banyak sekali gitu, banyak sekali. Bahkan banyak orang yang umpamanya sekarang orang maaf jarinya melebihi lima gitu kan hmm. boleh nggak dia memotongnya kita gitu? mengoperasinya menghilangkan jari tambahan itu yeah. nah, kalau orang mengatakan tadi setiap perkara yang menyakiti berarti membolimi ya tidak boleh dan sekedar kita ketahui sekarang pembunuh dibunuh gitu eh, hmm. dolim atau apa gitu Nah, kalau orang mengatakan dolim ya tidak paham akan hikmah yang ada di dalamnya. Gitu. Keadilan saja. Ya nah. keadilan itu. Jadi eh, hmm. uh, itu apa subhatul wahiyah. Artinya subhat yang sangat apa rendah sekali gitu. Iya. Baik, selanjutnya kita angkat kembali dari pesan singkat dari Pak Eko di Jakarta. Ustadz, apakah benar bahwa ketika memotong kuku, e, caranya adalah dengan memotong kuku dari jari telunjuk sebelah kanan, kemudian e, selanjutnya sebelah kiri, Apakah benar ada tata cara seperti itu? Dan bagaimana hukumnya jika seseorang memelihara kuku sampai panjang dengan alasan untuk keindahan atau untuk mempermudah melakukan sesuatu pekerjaan yang menggunakan eh, kuku jari tersebut? Iya, kalau panjang kuku itu tidak indah ya. Panjang kuku itu tidak indah. Bahkan ngeri sebenarnya. Bahkan ngeri jelek gitu ya. <laughs> Bahkan orang dia akan kodo hajat mm-hmm. ya, yang berkaitan dengan kebersihan, makan dengan tidak bersih itu tidak indah ya. Yang memanjangkan kuku Kemudian juga yang berkaitan dengan aktivitas. Wanita yang panjang kuku itu wanita pemalas gitu ya. Malas dalam kata orang Sunda mah jejereget gitu. <laughs> Wah, itu untuk bisa berumah tangga saja itu agak hmm. kesulitan ya. Hmm. Ya kalau kita melihat seorang artis, artis dalam kehidupan yang yang serba begitu ya tidak ada keindahan yang hakiki ya. Iya. Hmm. Tidak ada keindahan yang hakiki. Keindahan yang hakiki harus dinikmati dengan kenyataan yang nyata ya. Iya. Adapun itu adalah hanya apa tertipu saja dengan keindahan-keindahan yang sifatnya itu adalah keindahan yang datang apa rekayasa dari syaitonia. Nah, ya. Itu tidak tidak indah ya. Taip. Eh, mengenai tata cara memotong kuku. Ya, tata cara memotong hmm. kuku ya sunnahnya ya hmm. artinya ya. di sini kita tidak dapatkan dalil secara khusus yang ya. berkaitan ya. memotong kuku. Tetapi ini kembali kepada dalil yang umum yaitu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibu atayamunu fitanaulihi wa fitarajulihi wa fitatorhi wa fitatohurihi wa fisyakni kulli. Keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai dengan mendahulukan yang kanan di dalam memakai sandal, di dalam menyisir, di dalam bersuci dalam setiap perkara. Maka termasuk apa? Termasuk membersihkan kuku. Maka mendahulukan dari apa kanan yang kanan. Jadi hmm. tangan hmm. yang yeah. kanan. Kalau kita memulainya dari bagian apa eh, apa kelingking. ini kelingking, Yeah maka itu kita menganggapnya adalah bagian yang kanan. Hmm. Itu pun tidak tidak mengapa. Saya kira itu adalah berkaitan dengan hadis yang umum. Tetapi kadang-kadang juga berbeda. Ada yang mengatakan dari sebagian sebelah kiri. Yeah. Kenapa dikatakan sebagian sebelah kiri? Ya tergantung kita menilainya. Kalau itu men meninjau nyataan izalatu najasa. Artinya untuk membersihkan berkaitan dengan kotoran maka dimulai dengan yang kiri gitu. Ah, maka yeah, oleh iya. sebab itu para ulama berbeda pendapat Eh, apa siwak apakah dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri gitu. Iya, menggunakan tangan kanan -hmm. atau tangan kiri. Tangan sebenarnya. kiri. Nah, itu termasuk nah. dibahas oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dalam ah. kitabnya nah. Majmu'atul Fatawa. -hmm. Jadi dalam masalah itu amrusiah. Tetapi kalau kita menganggap itu adalah toharoh bersuci, mm. maka kita mengambil dalil yang umum itu hadis Aisyah mulai dari sebelah kanan. Allah Baik. Selanjutnya dari Abu Muhammad di Rawamangun, Ustadz, apakah hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak menciptakan manusia dengan sudah berkhitan atau uh, dalam kondisi lahir tanpa kulit di ujung farisnya? Ya, kalau hikmah semacam itu ya, kita saya juga akan bertanya ya. Iya. Kenapa Allah taala menciptakan dua tangan tidak tiga tangan? <laughs> ya kalau iya. kalau kalau hal-hal semacam itu ya, mm -hmm. artinya kita tidak bisa apa? Tidak bisa ya untuk mutolaah dan istibsal. Ah, istibsal itu untuk mencermati dan mendalami tentang hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Hikmah-hikmah yang ada di dalamnya. Dan kalaupun saya menjawab hari ini membabi takawul. Artinya takawul itu ya mungkin jawaban asal-asalan saja gitu. Karena tidak ada dalilnya. Ya umpamanya kalau saya jawab ya agar agar kita melakukan hitan gitu melaksanakan perintah itu ibadah kepada Allah Taala. Iya. Ya mungkin saja, mm. tetapi masalahnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi kalau ditanya kenapa kenapa ini agak repot pak. Iya, nah. Kalau bapak tanya kenapa sholat subuh dua rakaat itu, ah. empat rakaat saja biar kita itu apa semangat itu dan kita olahraga. Sholat subuh dua rakaat karena kita telah capek ya kan gitu. Iya. Kalau iya. berkaitan dengan kenapa dan bagaimana. Baik. Demikian untuk Abu Muhammad di Rawamangun semoga bermanfaat. Kita angkat berikutnya dari Ummu Muhammad ya di Tanjung Barat. Assalamualaikum ibu, silakan. Waalaikumsalam. Iya silakan. Ya. Pak Ustadz begini, uh, saya belum punya anak perempuan, tetapi insya Allah jika Allah memberikan saya anak perempuan. Saya ingin menghitannya karena uh, disyariatkan. Iya. Namun eh, akhir-akhir uh, ini eh, beberapa rumah sakit mungkin sudah semuanya Pak Ustadz kalau uh, hitan anak perempuan sudah tidak diperbolehkan lagi alias ada peraturannya. Nah itu bagaimana Pak Ustadz, uh, siapa yang bisa menghitamkan anak kita selain dokter? Uh, untuk anak perempuan ya, kalau anak laki-laki kan hanya uh, eh, tukang hitamin, yang lain selain dokter, mantri dan sebagainya. Lalu pertanyaan kedua, insya Allah suami saya juga akan sekolah di Inggris, keluarga ikut. Seandainya nanti saya hamil dan punya anak perempuan, problem yang sama. Karena peraturannya memang tidak boleh menghitan anak perempuan di sana. Iya. Nah itu bagaimana uh, Pak Ustadz, uh, mohon dikasih jawaban. Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya kira tinggal sekarang hmm. adanya kesadaran iya. sebagian ya dokter wanita gitu ya. Yang muslimah. Ya. Yang hmm. muslimah, hmm. yang paham tentang syariat, yang paham akan bahaya apa yang kita lihat hari ini. Hmm. Bahkan banyak mungkin ya perajib apa paraji paraji ya. dukun beranak mungkin ya, dukun saja. beranak dan dukun sebagainya yang tanda. tahu ya hmm. juga walaupun sekarang juga telah artinya diprovokasi tentang masalah apa tidak boleh apa tidak boleh dihitan itu bagi wanita ya. Nah, masalah nah. itu kita mencari jalan keluar ya, jalan hmm. keluar dan apa yang kita bisa dipercaya dan yang kita bisa apa dipercaya. Baik, selanjutnya di telepon kembali 8236543. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, silakan Bu dari mana? Mau ya. bertanya. Iya, silakan. Iya, kalau sunnah Nabi itu tadi yang diceritakan bahwa kalau kumis itu kan boleh di, uh, harus dipotong. Iya. Tapi kalau jenggot sendiri itu sampai batasannya uh, sampai seberapa ya? Iya. Kalau memangnya mau dirapihkan gitu jangan sampai panjang sekali itu uh, hukumnya iya. bagaimana iya, ya Ustaz iya, ya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Uh, berkaitan dengan masalah jenggot ya. Iya. Pertama, jenggot itu adalah tidak boleh dipotong. Ya, dan itu berdasarkan dalil dari sunnah ya kemudian dalil dari ijma ya. jadi dalil dari sunnah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memanjangkan jenggotnya ya, di antaranya hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Khalipul Yahud wa fi riwayatin Majus wa fi riwayatin Musyrikin Artinya selisilah orang-orang musyrik. Wafiru riha wa afu syawarib. Artinya apa? Panjangkan jenggot, biarkan jenggot dan potonglah kumis. Dan banyak sekali riwayat-riwayat yang jelas itu banyak sekali dari sahabat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala dan yang lain-lain. Ya, dan yang lain-lain. Kemudian masalah yang berkaitan dengan merapihkan jenggot. Ya disunahkan kita untuk menyisir jenggot. Hmm. Jadi menyisir. Ya. Sebagaimana Nabi SAW suka menyisir jenggotnya. Kemudian juga masalah bolehkah kita memotong sebagiannya. Iya. Ya, di sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang mengatakan boleh memotong sebagiannya yang melewati genggaman tangan. Ya. Dan ini diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhu. Di mana dinyatakan karena ibnu Umar idah haji wa tamaro qabada lihyatahu fama akhadahu. Keadaan Ibnu Umar apabila beliau menunaikan haji ataupun umroh maka beliau menggenggam jenggotnya. Pama padola akhadha minhu, maka apa-apa yang melebihi. Jadi digenggam, bukan di atas ininya, artinya di bawah genggaman ini iya, tangan. Mm -hmm. Maka beliau membawa apa memotongnya, iya. mengambilnya. Ini riwayat dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala Jadi sebagian para ulama membolehkan apa-apa yang melewati genggaman itu hmm. dipotong, dirapihkan. Mm -hmm. Dan ini termasuk pendapat Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Mm Tetapi sebagian para ulama mengatakan tidak boleh secara umum. Nah, hmm. adapun tentang Abdullah bin Umar, maka mereka membantahnya dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwasanya ini adalah dimungkinkan istihadnya beliau. Jadi istihadnya beliau dan merupakan amal beliau. Dan sebagian para ulama mengatakan apabila bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih maka didahulukan hadis-hadis yang jelas. Yang kedua, sebagian para ulama bahwa ini membawanya kepada apa? kepada kisah ataupun khusus dalam haji dan umroh saja. Artinya apa? Memotong jenggot yang melebihi genggaman itu tidak boleh dilakukan kecuali dalam haji dan dan umroh. Ini dua pendapat di antara para ulama. Tetapi waktu iman rahimakumullah, nah ini dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, artinya dirapihkan tetapi tidak dipotong. Ya. Ada yang mengatakan diperbolehkan apabila melewati apa? Melewati genggaman tangan. Artinya nah. digenggam oleh tangan kita iya. ini melewati maka dipotong. Nah. Walam rusahal artinya urusannya mudah. Iya. Jadi kedua-duanya silahkan ya yang merasa tumaninah dengan pendapat yang pertama nah. silahkan iya. yang merasa tumaninah dengan pendapat yang kedua juga boleh melakukannya iya. Nah. insyaallah nah. artinya dalam hal ini apa tetap ya dalam daerah pendapat ruang lingkup pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nah, Allah. Taib. Dan juga tidak tidak menjadi sebab perpecahan saja. Ya? Oh iya nah. tidak menjadi sebab perpecahan. Taib. Kita angkat berikutnya dari Abu Fawas di Karawang. Assalamualaikum bapak. Waalaikumsalam Ustaz. Silakan. Iya. Mau tanya Ustaz ini untuk uh, bagaimana merangkan soal jenggot ini Ustaz ya. Hmm. Orang kan kadang-kadang bilang pada uh, bilangnya bahwa jenggot itu sunnah karena bilangnya kalau dari hadis Nabi itu berarti sunnah, iya. boleh dilakuin dan boleh tidak katanya. Kalau boleh, kalau dilakukan dapat pahala, nah, gitu iya. ya. tidak enggak gitu. Nah, itu menjelaskan sesuatu seperti itu gimana Ustaz cara iya. Sekarang Ustaz ya. Pak, nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Taala, jawabannya dari tiga sisi. Sisi yang pertama, ya kita jelaskan bahwa sunnah Rasul itu bukan berarti mustahab. Iya. Tetapi sunnah Rasul adalah secara umum maknanya adalah torikotu Rasul. Dinur Rasul. Kalau dikatakan sunnah Rasul itu adalah agama Rasul. Atau jalan yang ditempuh oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis paman rogibaan sunnati palaisamini. Maka barang siapa yang berpaling dari sunnahku, maka dia adalah bukan umatku, bukan golonganku. Maka ini wajib kita memahami dengan benar bahwasanya arti dari sunnah dalam makna yang pertama ini, sunnah harus dipahami bukan sunnah itu dalam arti sunnah mustahab ya. Dia bukan sunnah dalam arti mustahab yang mendapat yang melakukan mendapatkan pahala, yang tidak melakukan tidak mendapatkan apa? pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala. Bukan bukan begitu. Yang dimaksud dengan sunnah di sini adalah perjalanan Rasul. Itu yang pertama. Ya, kalau diartikan sunnah. Yang kedua bahwa sunnah itu ya dalam hukum artinya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang diperintahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ada dua. Ada yang sampai kepada derajat wajib, ada yang sampai kepada derajat apa mustahab. Jadi tidak benar kalau datang perintah dari Allah wajib, kalau datang perintah dari Rasul adalah mustahab saja. Ini tidak benar. Tidak ada dalam istilah para pukohab, para usuliyun bahwa setiap yang datang dari Al-Quran maka hukumnya wajib. Setiap yang datang dari hadis maka hukumnya mustahab tidak ada. Sebab Allah telah telah berfirman, "Atiullaha wa atiur rasul. Wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Jadi ini Poin yang kedua yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Jadi yang wajib dipahamkan kepada kaum muslimin. Poin yang ketiga, jadi poin yang ketiga ditakdirkan. Takdirkan ini, tetapi tidak itu. Ditakdirkan. Kalau ditakdirkan hukum memanjangkan jenggot itu adalah sunnah, kenapa kita tidak mencintai hukumnya sunnah? Gitu. Kenapa kita tidak mau melaksanakan sesuatu yang sunnah? Seperti kita ketahui bahwa sholat setelah dua rakaat setelah wajib itu hukumnya sunnah. Lalu kita mengatakan, ah yang wajib saja yang sunnah jangan dilakukan. Kan tidak begitu. Itu ditakdirkan. Tetapi ihwatu iman rahimakumullah. Hukum memanjangkan jenggot adalah wajib berdasarkan ijma. Jadi hukum memanjangkan jenggot dan hukum memotong jenggot itu adalah hukumnya adalah haram. Jadi hukum memanjangkan jenggot adalah wajib, dan hukum memotongnya adalah apa? Haram. Dan ini telah dimasukkan ijma. Di mana dikatakan oleh Imam Ibnu Hasim rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Muhalla, Imam Ibnu Hasim adalah orang yang paling teliti dalam menukil ijma. Faqala wa amma fardu qasyi syaribi wa igfahi lihyati. Dia mengatakan ya tentang pardunya memotong kumis dan memanjangkan dan membiarkan jenggot. Kemudian menyebutkan hadis Abdullah bin Umar. Dan telah dimasukkan kepada tingkatan ijma. Jadi telah dimasukkan kepada tingkatan ijma. Qala ittafaqu anna khalqa jami'i lihyati muslatul la Jadi beliau mengatakan telah ijma bahwa memotong seluruh jenggot adalah tidak boleh. Jadi memotong seluruh jenggot adalah tidak boleh. Adapun tadi kalau memotong genggaman maka di sini ada apa? Ada perbedaan. Ada perbedaan. Dan telah dikatakan juga oleh Abul Hasan Ibnul Qattan Al-Maliki, ittafaqu anna khalqal lihyah la tajuz. Dia mengatakan telah sepakat para ulama bahwa memotong jenggot itu adalah tidak boleh. Artinya memotong semuanya. Ya. Berkata Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan Fa'amma khalkuha. Fa'muslatun khalkul mar'ah wa fa'asyad. Li'annahu li min muslati al muntah Yani al manhi anha. Ya. Maka dia mengatakan bahwa larangan gitu ya untuk mencukur ya mencukur jenggot ini seperti larangannya adalah wanita mencukur seluruh apa kepalanya mencukur apa seluruh rambutnya. Jadi ihwati iman rahimakumullah. Jadi di sini apa? Bahwa memanjangkan jenggot itu ijma tentang wajibnya. Jadi ijma tentang wajibnya dan hukumnya haram memotongnya dan itu telah dinukil ijma oleh para para ulama. Jadi telah dinukil ijma oleh oleh para ulama tentang tidak bolehnya. Jadi tentang tidak bolehnya. Wallahu taala alam. Kita angkat selanjutnya ya pertanyaan dari pesan singkat dulu Ustaz. E, masih berkaitan dengan jenggot Ustaz. Dari Pak Udin di Pondok Cabe, bagi orang Islam diwajibkan untuk memanjangkan atau membiarkan jenggot. Tapi sekarang banyak di antara grup-grup band yang juga menyisakan jenggotnya juga ditiru oleh kaum e, non-muslim. Nah, eh, dan juga dijadikan sebagai gaya-gayaan untuk sebagian anak muda. Nah, bagaimana hukumnya terhadap amal seperti yang mereka lakukan apakah bernilai ibadah atau tidak, Ustaz? Ya, kita lihat dari dua sisi. Agful liha lil mu'min wa binisbati ahli sunnah tadayyunan wa taqarruban ilallah. Ihwati iman rahimakumullah, adapun memanjangkan jenggot dan membiarkan jenggot bagi orang-orang beriman dan bagi ahli sunnah maka itu adalah merupakan agama dan merupakan takorub kepada Allah Ta'ala melaksanakan perintah Allah Ta'ala melaksanakan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Adapun untuk ahlul ma'asi ataupun orang-orang kafir maka mereka tidak seperti itu dan berbeda dengan orang beriman dan berbeda dengan ahli sunnah dari dua sisi. Sisi yang pertama, mereka adalah hanyalah taraub. Artinya hanyalah mereka itu untuk bersenda gurau saja. Mereka itu adalah permainan saja. Dan mereka itu sifatnya adalah sensasi saja. Ya, mereka tidak bertakoru kepada Allah dan bukan merupakan sebuah agama bagi mereka. Jadi sangat perbedaan, ada perbedaan antara yang pertama dengan yang kedua. Demikian juga sisi yang kedua bahwasanya dari hakikat sifat iya antara ahlu takwa dengan ahlul ma'asi ataupun orang-orang kafir dalam memanjangkan jenggot tetap akan ada perbedaan. Ya, akan ada apa? perbedaan. Jadi di sini kita mengetahui antara dua hal yang akan berbeda. Tapi poin yang pertama yang sangat esensi, yang sangat pokok, di mana ahlul iman, ahlul taqwa, ahli sunnah memanjangkan jenggot adalah tadayunan. Yaitu apa? Melaksanakan agama, melaksanakan ketaatan, takoruban ilallah, takorub kepada Allah Ta'ala. Itiba'u sunnah, mengikuti sunnah. Adapun orang-orang awam ataupun ya katakanlah artis ataupun yang sejenisnya maka mereka itu talaub saja sensasional sifatnya duniawiyah saja sifatnya mencari sensasi sehingga banyak pengikut diikuti dan sebagainya dan mereka hanya kehidupan dunia saja maka oleh sebab itu berbeda antara ahli iman ma ahlil maasi antara ahlul iman dengan ahli maksiat Allah taala alam. Baik. Selanjutnya ada Umu Sabita di Taman Rahayu Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Silakan. Mau nanya masalah jenggot lagi. Iya, silakan ibu. Ini kan suami kan kerja di instansi pemerintah yang dilarang memelihara jenggot itu gimana kita? Baik, cukup Ibu. Iya. Nah, terima kasih. Silakan Ustaz. Iya ya sebenarnya uh, kita harus sekarang ya kalau orang menamakannya ya menamakan ini ada apa negara yang serba demokrasi ya. iya orang menamakan seperti itu hmm. ya. kemudian setiap orang berhak untuk melaksanakan agama sesuai dengan apa yang diyakininya ya Ikhwatu iman rahimakumullah, kita mesti mengetahui dan mengajarkan dan menyampaikan apa beratnya dan apa penghalangnya untuk sebuah keahlian dan untuk melaksanakan sebuah tugas dan apa perbedaannya orang yang panjang jenggotnya dengan orang yang pendek tidak ada jenggotnya ketika dia melakukan sebuah perbuatan ketika dia melakukan sebuah keahlian tidak ada perbedaan. Maka iwati iman rahimakumullah. Termasuk pemerintah kita juga. Sesuatu yang bukan berkaitan dengan masalah keahlian dan sebagainya. Jangan dipermasalahkan. Apalagi ini adalah berkaitan dengan hak asasi. Berkaitan dengan hak kewajiban seorang mukmin yang harus dihormati. Bahkan ini adalah merupakan kewajiban kita kepada Allah Ta'ala. Wajibnya kita taat kepada Allah Ta'ala. Wajibnya kita mentaati Allah Ta'ala. Dan kaum muslimin, ya harus hari ini, yang golibnya adalah muslim, yang 90% muslim, dan hidup di negara ini, dan yang memerdekakan negara ini, Kau kenapa kaum muslimin tidak mau dan tidak mau dan merasa malu melaksanakan syariat agama ini? Padahal yang memerdekakan agama apa bangsa ini yang menjadi merdeka agama ini karena agama ini. Nah. Bahkan karena para apa para mujahid orang-orang yang berjihad yang pertama ya, dari kaum muslimin yang apa mereka itu musir balat tentara penjajah karena kegigihan mereka dan keyakinan mereka kepada agama ini. Maka waktu iman rahimakumullah. Hendaklah orang-orang yang punya kedudukan dia takurub kepada Allah Ta'ala dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melaksanakan syariat Allah Ta'ala tidak memberikan ataupun tidak menghalangi kepada orang-orang yang akan melaksanakan syariat Allah Ta'ala Iwatu iman rahimakumullah Allah Ta'ala berfirman barang siapa yang memberikan syafaat dalam kebaikan maka Allah Ta'ala akan memberikan pahala dari orang yang diberikan syafaat tersebut. Dan barang siapa yang memberikan syafaat kepada kejelekan, memberikan wasilah, kemudahan kepada kejelekan, maka ia akan mendapatkan kejelekan dan dosa dari orang-orang yang diberikan syafaat tersebut. Iwati iman rahimakumullah. Apa ruginya? Dan apa yang menjadi penghalang? Apabila ada seseorang, presiden, ataupun kepala negara ataupun seorang panglima perang berjenggot panjang. Bahkan itu akan menunjukkan harismatik yang sangat tinggi yang menunjukkan kelelakiannya yang akan menunjukkan harismanya seorang laki-laki yang jantan yang perkasa. Dan ini akan menjadi keindahan. Bagaimana indahnya seorang laki-laki yang memiliki keperkasaan. Yang memiliki kejantanan sehingga akan memiliki harisma yang sangat agung. Ihwati iman rahimakumullah. Tetapi terkadang kita terrekayasa dan terpropaganda oleh musuh-musuh Islam, oleh orang-orang kafir. Di mana identik kalau orang panjang jenggotnya adalah teroris. Iya. Kalau orang menutup auratnya dengan rapi, bercadar menutup wajahnya, ini identik dengan teroris. Padahal ihwati iman rahimakumullah, tidaklah kita mengetahui bahwa teroris yang paling besar di dunia ini dan itu diakui oleh yang orang masih akalnya sehat bahwa teroris di dunia ini yang paling besar adalah orang-orang Yahudi. Kemudian orang-orang Amerika yang telah menjajah beberapa tempat dan mereka telah menyebarkan keonaran di seluruh dunia. Bukankah mereka adalah orang-orang yang tidak punya jenggot? Orang-orang yang tidak berjenggot. Lalu kita merasa takut ketika seorang mukmin membanjangkan jenggotnya dan kita dituduh teroris. Lalu kita pun menjadi orang yang kecil dan orang penakut apabila kita memanjangkan jenggotnya. Ihwatu iman rahimakumullah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para tabi'in, imam yang empat semuanya adalah berjenggot. Mereka adalah memanjangkan jenggotnya. Mereka adalah membiarkan jenggotnya. Orang-orang yang dianugerahi punya jenggot. Mereka tidak pernah takut melaksanakan dinul Islam. Melaksanakan syariat Islam. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan nasihatkan kepada kaum muslimin. Janganlah kita menjadi penghalang kepada syariat Islam. Janganlah kita itu adalah menjadi penghalang kepada syariat kita sendiri. Janganlah kita menjadi penghalang bagi umat Islam sendiri. Tetapi kita adalah menjadi saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Kenapa kita takut melaksanakan dinul Islam? Kenapa kita itu merasa kecil ataupun merasa hina ketika menampakkan dinul Islam? Banyak pemuda yang apabila dia memanjangkan jenggotnya dia merasa takut. Banyak seorang direktur ataupun pegawai pemerintahan ataupun mungkin seorang gubernur ataupun seorang camat ataupun mungkin seorang letnan ataupun kolonel apabila dia memanjangkan jenggotnya dia merasa kecil padahal mestinya dia merasa tinggi sebab orang mukmin orang muslim itu tinggi derajatnya wajailul ladina taba'uka faqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah dan akan dijadikan oleh Allah taala orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi derajatnya sampai hari kiamat Ihwatu iman rahimakumullah. Jati diri seorang muslim harus dijaga. Sejarah. Dia berani. Ya. Oleh sebab itu dinyatakan Abdul Jihad kaulul haq indalil mamil jaya. Orang yang mau tegas, tegar di dalam melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Nah, Ibu iman rahimakumullah ini perkara yang wajib dijelaskan ya. Atau kita tidak merasa takutnya. Apalagi seorang muslimah ketika dia ke supermarket umpamanya ataupun dia berada di sebuah bandara dan sebagainya lalu dia itu memakai kerudung yang rapi merasa takut bahkan tidak apa-apa kalau ada orang sedikit curiga ya, memanjakan jenggot lalu menghampiri baik bagian kepolisian atau apa panggil polisinya apa yang menyebabkan anda apa yang menyebabkan bapak polisi merasa curiga dengan dipanjangkan jenggot saya ini kalau berbicara tentang masalah teroris ahli sunnah adalah lebih tahu tentang teroris dan lebih tahu tentang hukumnya. Apa yang menghalangi jenggot ini dengan masalah kerja? Karena Islam mengajarkan tentang pekerjaan itu orang yang paling layak untuk jadi pekerja adalah orang yang memiliki dua sifat, al-qawiyul amin. Orang yang memiliki keahlian dan orang amanah. Kita lihat ya. Calon-calon DPR yang hari ini ya, begitu banyak yang bukan tidak memiliki keahlian. Jadi berkaitan dengan masalah keahlian, berkaitan dengan masalah bernegara dan sebagainya bukan masalah dengan panjang jenggot ataupun pendeknya. Ya, itu tidak ada pengaruh berkaitan dengan masalah itu. Nah. Tetapi apa kewajiban kaum muslim melaksanakan agamanya, melaksanakan syariatnya, dan apa yang menghalanginya? Kenapa kita merasa takut dengan propaganda orang-orang kafir? Padahal kaum muslimin di Indonesia ini adalah 90 persen. Kenapa sekedar kita itu menjadi seorang pekerja harus dipotong jenggotnya? Kenapa mesti ada peraturan memotong jenggot? Apa yang menghalangi? Coba tanyakan. Berpikir secara pikiran ilmiah, baik berpikiran yang berkaitan dengan masalah akhirat ataupun duniawi. Apa yang menghalanginya? Ya, berkaitan dengan agama ini. Apalagi kaum muslimin di Indonesia ini, ya, 90 persen ya, mengetahui tentang agama, lalu merasa malu. Lalu kenapa sebagian dai, bahkan sebagian orang-orang yang menisbatkan kepada agama ini, menisbatkan kepada perjuangan agama ini, merasa takut ketika ia itu menampakkan agamanya. Merasa takut kursinya. Oleh sebab itu ihwatu iman rahimakumullah. Apa yang menyebabkan bahwa apa? Orang kafir kadang-kadang sedikit tetapi kadang-kadang nampak. Tetapi kenapa orang-orang mukmin begitu banyak tetapi kadang-kadang tidak nampak? Apa yang kita lihat dalam kenyataan di lapangan? Kenapa? Sebab orang-orang kafir walaupun sedikit kadang-kadang mereka menampakkan agama yang dipeluknya. Tetapi begitu banyak kaum muslimin, baik yang memiliki kedudukan, yang memiliki tempat, yang memiliki kekuasaan, maka mereka mereka merasa takut dengan kekuasaan yang dimilikinya, dengan harta yang dimilikinya apabila dia menampakkan agamanya apabila dia komitmen kepada agamanya. Maka dengan itu ihwatu iman rahimakumullah diikom oleh Allah Ta'ala. Ditimpakan musibah kepada kita. Dengan sebab kita merasa takut melaksanakan agama yang mulia ini. Nah, ihwatu iman rahimakumullah. Ini adalah barangkali untuk jadi satu renungan bagi seluruh kaum muslimin hari ini. Tayyib Ustaz. Semoga bermanfaat untuk uh, eh, Umu Sabita dan juga para pendengar yang lainnya. Kita angkat berikutnya dari pesan singkat kembali Ustaz berkaitan kembali dengan khitan untuk anak laki-laki. Apakah ada doa khusus pada saat e, di khitan dan juga bolehkah kita mengadakan walimah pada saat khitan anak laki-laki kita? E, tidak ada doa secara khusus ketika di khitannya karena kita tidak hmm. pernah mendapatkan dalil secara khusus yang berkaitan dengan doa ketika di khitannya. Nah. Ada pun yang berkaitan dengan walimatul yeah. khitan ya. E, eh, tidak ada ya Dalil juga tentang adanya walimatul hitan. Berbeda dengan walimatul arus ya. Nikah pernikahan. Tetapi e, kalau ada orang melakukan walimatul hitan Maka Allah alam tidak sampai kepada derajat bid'ah ya. Saya tidak agak lupa hari ini ya. Itu riwayat dari Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala bahwasanya beliau membolehkan tentang e, walimatul hitan. ya. Kemudian apa? Eh, juga e, bisa dilihat tentang apa fatwa al-mar'ah ya. fatwa mar'ah juga di situ dibahas tentang e, fatwa dari para ulama mutaakhirin e, tentang bolehnya apa adanya walimatul hitan. Tetapi dengan syarat tentang walimatul hitan itu walimah dalam bentuk ya artinya seperti makan-makan dan sebagainya yang bukan di situ ibadah tertentu ya seperti umpamanya bacaan Quran berjamaah, bacaan Yasin berjamaah, bacaan berjanji berjamaah ketika anak dihitan maka itu ya tentunya tidak boleh ya yang dimaksud di sini walimah ya walimah sekedar yang berkaitan menunjukkan kegembiraan pada hari itu ya, ya. ketika dihitan dan itu pun tidak ada dalilnya tentang adanya Allah alam. Dari Abu Zahra di Bekasi kita angkat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Pak. Ya, Waalaikumsalam. Silakan Pak. Ustaz kalau berhubungan dengan jenggot kan ya, udah jelas dijelaskan tadi ya wajib wajib gitu ya. Iya. Karena dengan eh, bulu-bulu uh, yang tumbuh di bawah bibir sama jambang gitu. Soalnya iya. saya punya jambang tapi sedikit gitu. Ustaz. Apakah wajib dipelihara juga apa atau boleh dipotong? Tidak. Uh, eh, Allah alam masuk kepada hadis uh, an-namisot ya. Di mana Rasulullah SAW melarang ataupun melaknat an-namisot. An-namisot itu adalah termasuk yang apa mencabut ataupun menghilangkan bulu-bulu yang termasuk jambang itu ya. Jambang. Ya, termasuk apa bulu alis kemudian juga yang ada di apa e, di bawah di atas jenggot ini. Jadi asalnya tidak tidak boleh ya Hanya saja para ulama berbicara tentang bulu yang kadang-kadang tumbuh di sekitar wajah. Jadi sekitar wajah. Jadi sekitar wajah ini umpamanya jenggot ya di sini eh, yang dekat ke hidung, yang ini akan ada sedikit nonjol ya wajah di wajah ini. Karena suka ada yang panjang ya, ataupun memanjang, iya, ataupun eh, tumbuh ya. eh. Apakah boleh dipotong atau tidak? Maka Allah alam kalau ini kan masalahnya apa? Mukhalafatul uh, ini atau apa menyelisih yang golib ya. Artinya golibnya manusia tidak ada. Golibnya laki-laki tidak ada di situ. Maka apabila di situ menjadi su'ul mandor, dan itu adalah e, satu yang nadir dan mukhalafah kepada aglabiyah maka wallah alam tidak mengapa untuk dihilangkan artinya apabila di situ e, apa e, artinya keluar dari kebiasaan dan yang kedua itu menjadi e, tidak enak dipandang ataupun tidak indah dipandang dengan sebab tumbuhnya di situ maka tidak apa-apa untuk apa <coughs> dihilangkan wallahualam dan hmm. saya juga hari ini ya karena e, saya pembahasan bukan ke situ. Yeah. Saya teringat e, termasuk penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Zadul Mustaqna bahwa apabila e, berkaitan dengan masalah apa? Berkaitan dengan masalah bulu yang ada di sekitar wajah yang di situ bukan jambang dan itu e, keluar dari kebiasaan kebanyakan orang dan yang kedua itu adalah menjadi suul mandar artinya jelek untuk dipandang, maka itu dibolehkan untuk dihilangkan Allah alam. Baik. Satu penanya kembali di ujung telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Uh, uh, tidak sesuai dengan tema saat al-anil hadis di bab uh, eh, Nawakidul Wudu dalam kitab Sebul Salam. Uh -uh. Di situ ada hadis uh, dari Abdullah Ibnu Abu Bakar mengenai hadis uh, dilarangnya orang junub um, apa membaca atau menyentuh Al-Qur'an. Sedangkan uh, anak pernah belajar uh, di daerah di suatu mah di daerah Ciamis bahwa ustadz tersebut menjelaskan bahwa uh, hadis tersebut tidak bisa dijadikan hujah bahwa orang junub itu tidak boleh membaca karena berpendapat uh, kepada bahwa dulu uh, belum adanya mushaf dan mohon penjelasannya akan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha uh, mengenai eh, karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yadkurullah ala kulli ahyanihi. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan dijelaskan nanti. Wanita yang sedang junub ya, ataupun yang sedang haid bolehkah ia menyentuh Al-Qur'an atau tidak ya? Jadi bolehkah dia menyentuh Al-Qur'an atau tidak? Pertama, ia mengatakan tidak boleh menyentuh berdalil dengan ayat Al-Quran. La yamassuhu ilal mutahharun. Di mana Allah Ta'ala berfirman, ya, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali Al-Mutahharun yang disucikan. Nah, maka sebagian para ulama Al-Mutahharun ada yang mengartikan illa tohirun, yaitu kecuali yang suci. Tetapi yang rojih makna ayat ini ilal mutoharun yang dimaksud dengan di kitab di sini adalah kitab di Lauhil Mahfud ya. Dan yang kedua al mutoharun ayil malaika yaitu para malaikat. Maka oleh sebab itu wallahu alam bahwa hadis ini ataupun ayat ini tidak menyebutkan ya tentang larangan wanita yang sedang haid ataupun yang sedang junub tidak boleh apa? Tidak boleh menyentuh Quran. Ya. Ini ayat Al-Quran dan itu e, tidak kuat dijadikan sebagai dalil larangan menyentuh Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis yang tadi yaitu hadis umum e, di mana ada hadis yang bunyinya ya, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'una al-Qur'ana malam yakun junuban. Dinyatakan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada kami Al-Qur'an selama ia tidak junub. Selama ia tidak junub. Ini eh, hadis yang dipakai oleh orang yang mengatakan tidak boleh apa? Tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Ya. Maka hadis ini adalah derajatnya boib. Jadi hadis ini derajatnya adalah boib. Jadi hadis ini adalah derajatnya lemah. Artinya tidak bisa dijadikan apa? Quran. Eh tidak bisa dijadikan sebagai apa? Hujah ya. Kemudian hadis yang ketiga itu hadis yang umum. La Quran illa tohirun. Tidak menyentuh Al-Quran kecuali yang suci. Pertama hadis ini ikhtilaf tentang derajat sahih ataupun dhaifnya. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini adalah dhaif. Sebagian para ulama mengatakan hadis ini hasan majmu'i turukihi. Jadi hadis ini adalah hasan dengan dikumpulkan jalan-jalannya. Ya. Tetapi bersama itu para ulama juga berbeda pendapat tentang mana illa tohirun. Ada yang mengatakan makna ila tahirun ay ila al-mutawadhi'u. Kecuali orang yang berwudu. Tidak boleh menyentuh Quran kecuali orang yang berwudu. Tetapi jumhur ulama mengatakan illa tahirun ay ilal mukmin. Yang dimaksud dengan tahir di sini tidak menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Jadi tidak menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Jadi tidak menyentuh Quran kecuali orang mukmin. Nah, ini hadis yang terakhir ya, yang dijadikan hujah. Ya. E, dengan dalil apa? Dengan dalil bahwasanya Umar ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu beliau ya tidak boleh ataupun melarang kepada kaum muslimin yang akan pergi ke negara kafir. Ya, karena hadisnya apa? Allah masal Quran illa tohirun Ya, di mana hadis ini istilah? hadisnya ini mursal ada yang mengatakan hadis ini adalah ada ilahnya eh, dan ada yang mengatakan hasan tetapi makna ilah tohirun itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan ilal mutawaddi yang dimaksud dengan tohirun kecuri yang berwudu. Sebagian para ulama yang mengatakan ilal tohirun di sini adalah kecuri mukmin. Ya, dan makna ini dikuatkan di mana Umar ibnu Khattab radhiyallahu taalaanhu melarang kepada kaum muslimin pada waktu itu ketika safar ke negara kafir untuk membawa Al-Quran agar tidak disentuh oleh orang-orang kafir. Nah, maka ketika terjadinya perbedaan masalah ini, maka kita mengambil kaidah yang lebih umum, yaitu apa? Al-aslul Ibaha, Asalnya adalah boleh. Jadi asalnya apa? Boleh. Jadi menyentuh Quran asalnya boleh walaupun dalam keadaan tidak berwudu, dalam keadaan tidak suci, dalam keadaan apa? junub. Ya, lebih-lebih bagi wanita ya, kita mengetahui bahwa wanita itu naqisatu aklin wa dinin. Wanita itu lemah akalnya dan lemah agamanya. Kalau sekarang selama tujuh hari ataupun delapan hari ketika head dia tidak membaca Al-Quran, tidak tadabur Quran, dan tidak membaca Al-Quran, maka itu ditakutkan bahwa keimannya akan semakin berkurang. Ya. Maka ihwatiman rahimakumullah kita katakan yang abdol ketika membaca Al-Quran dan kita memegang Al-Quran adabnya adalah bersuci dan itu ijma itu adalah abdol. Tetapi apa? Ketika kita tidak punya wudhu dan ketika kita tidak mampu untuk berwudhu ataupun karena junub ataupun karena haid bagi seorang wanita maka wallah alam tidak mengapa dia untuk melakukan ataupun membaca Al-Quran ataupun untuk memegang Al-Quran. Wallahu taala alam karena hadis ataupun dalil-dalilnya tidak ada yang sorry tidak ada yang jelas dan yang kedua tidak ada yang kuat tentang pelarangannya. Maka kembali kepada hukum asal yaitu boleh Allah alam. Tapi uh, eh, pertanyaan yang kedua dari uh, ukti penanya tadi mungkin kita pending saja ya, karena ya. waktu yang ya. yang sudah habis iya, dan ya, ya. insya Allah mungkin kita Eh, sampaikan pada kesempatan yang lain. Terima kasih untuk para pendengar dan kaum muslimin yang menyimak acara kita. Mungkin untuk menutup uh, acara kita pada siang hari ini mungkin satu kesimpulan Ustaz. Ya, kesimpulan yang paling intinya ya yang menjadi kesan dan pesan dari pembahasan kita hari ini karena berkaitan dengan masalah fikihnya tadi dijelaskan iya. kita memahami akan kesempurnaan dinul Islam bahwa Islam membahas tentang keindahan Islam membicarakan tentang kesehatan Islam berbicara tentang segala sesuatu yang dibutuhkan oleh kita, dibutuhkan oleh manusia, ya. Dan itu adalah kesimpulan yang paling apa nah. ya esensi dari iya. pembahasan kita hari ini adapun yang berkaitan dengan hukum tadi telah dijelaskan sehingga kita merasa indah dan merasa nikmat dengan agama yang mulia ini wallahu taala alam. Taib demikian khotbah Islam akhir acara kita untuk siang hari ini dari pembahasan syarah hadis Umdatul Ahkam yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Qatada Hafidhullah Ta'ala. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan insya Allah kajian dari pembahasan kitab ini bisa Anda ikuti kembali pada hari Sabtu di pekan mendatang. Mohon maaf bagi Anda yang telah mengirimkan pertanyaan namun tidak bisa kami ajukan. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. warahmatullahi wabarakatuh.